Kemudian kita masuki keyakinan batil yang kedua dari pemikiran kaum Syiah Rafidah. Setelah yang pertama telah kita jelaskan keyakinan mereka tentang Al-Quranul Al Karim. Yang kedua, sikap kaum Syiah Rafidah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan antara sikap Ahlus Sunnah dengan keyakinan kaum Syiah Rafidhah terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam penting untuk kita ketahui terlebih dahulu siapakah yang dimaksud sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang dimaksud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika disebut sahabi atau sahabah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala kata beliau yang dimaksud dengan as-sahabi kullu man laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam siapa saja yang pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud bertemu di sini adalah pertemuan di alam sadar di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seseorang yang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk Jangan sampai ada seorang tidur di malam hari, mimpi bertemu Rasulullah. Besoknya dia mengatakan saya sahabat Rasul. Jadi yang dimaksud di alam sadar. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman. Beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang beliau bawa dan meninggal di atas keimanannya. Ini yang dimaksud sahabat. Maka seorang yang hidup di masa Rasulullah, dia bertemu Rasulullah, namun dia kafir musyrik, tidak termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu Rasulullah, namun dia munafik seperti Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya maka mereka ini tidak termasuk dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah kaum mukminin dan mereka adalah orang-orang yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa di antara para sahabat, para sahabat ada orang-orang munafik. Orang munafik bukan bagian dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi sahabat adalah seorang mukmin yang masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam meskipun sejenak sesaat Adapun yang hidup di zaman Rasulullah dia muslim, dia mukmin tapi tidak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun tidak tergolong dari kalangan para sahabat. Mereka ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan mukhadram. Mukhadram itu seorang mukmin hidup di zaman Rasulullah. Dia mendapati zamannya Nabi Alaihissalam, tapi tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sahabat Nabi. Mereka tergolong dari kalangan tabi'in, kibar tabi'in. Dan bukan persyaratan seorang dikatakan sahabat harus melihat Rasulullah namun seorang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak melihat Rasulullah, dia termasuk sahabat. Di antara para sahabat ada yang buta matanya, seperti Abdullah ibnu Umi Maktum. Sepakat para ulama bahwa dia termasuk dari kalangan para sahabat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisi sahabat. Dan kedudukan sahabat di dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam banyak firman-Nya. Baik dalam al Fatih, dalam al Hasyr, dalam al Taubah, dalam al Baqarah dan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan keutamaan dan keridhaan dari Allah. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم generasi terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan ketelitian maka Allah sungguh telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah meridhai apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan untuk mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai generasi yang terbaik umat ini khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku generasi para sahabat Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum mereka lah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah dakwahnya sampai mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka kaum muhajirin mereka meninggalkan negeri mereka yang mereka cintai Makkah Ya yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridaannya. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. sehingga mencerca para sahabat mengkafirkan para sahabat adalah cercaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala cercaan kepada Islam itu sendiri siapa yang menyampaikan agama ini kepada kita kalau bukan melalui jalur mereka jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka yang menyampaikan agama ini kepada tabi'in tabi'in kepada asba'u tabi'in terus dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya sampai kepada zaman kita dan seterusnya. Para sahabatlah yang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai para sahabat dicerca, direndahkan, dihinakan, dikafirkan, dikatakan sebagai orang-orang murtad, Lalu dari mana kalian mengambil agama kalian? Kalau dikatakan kepada kaum Nasara, kalau dikatakan kepada kaum Nasara, siapakah orang terbaiknya dari pengikut Nabi Isa alaihissalam? Mereka akan menjawab Al-Hawariyun, Ashabu Isa. Hawariyun para sahabatnya Isa alaihissalam yang menemani yang selalu bersama Muhammad Isa alaihissalam dalam masa-masa kehidupannya. Namun apabila kalian bertanya kepada kaum Rafidah, siapakah orang-orang yang paling jahatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka akan menjawab para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gagal dalam membina generasinya. Gagal dalam mentarbiah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap gagal, siapakah yang berhasil dalam membina generasi itu? Rasulullah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat ini. Yang paling utama yang mencontoh beliau adalah para sahabat. Mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kapan ayat itu diturunkan. Mereka mengetahui kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Mereka benar-benar mengetahui. Kalau dianggap bahwa para sahabat itu tidak berhasil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil mendidik mereka dan mereka Lalu siapa dari kalangan umat ini yang dianggap berhasil sementara nabi mereka tidak berhasil? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah tujuan mereka merendahkan kedudukan para sahabat, mengkafirkan para sahabat tidak lain melainkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Menjauhkan kaum muslimin dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh mereka telah berubah, banyak yang dihilangkan. Berarti Al-Qur'an tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafirkan, dimurtadkan, direndahkan dan dihinakan, dianggap sebagai pendusta dan seterusnya. Siapa yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat, buka kitab-kitab hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Abbas, Sekian banyak seluruhnya datang dari para sahabat. Riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melalui jalur para sahabat ditolak. Ditolak. Makanya hadis mursal kata lima Muslim rahimahullah taala hadis mursal menurut kami bukanlah hujjah. Menurut kami yakni menurut ahlul hadis apabila disebutkan dalam riwayat itu perkataan seorang tabi'i tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi. Tidak tahu siapa di atasnya tabi'in. Apakah dia dari sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in yang lain? Tidak diketahui. Hadis itu tertolak. Harus dari jalur para sahabat. Radiyallahu ta'ala Lalu apa sikap kaum Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh perawi mereka Imam Bukhari-nya mereka yang bernama Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi dari Humran bin A'yan dia mengatakan Qultu li Abi Ja'far Aku berkata kepada Abu Ja'far yang dimaksud Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir yang mereka anggap sebagai imam yang kelima. Muhammad Ibn Ali Al-Baqir Abu Ja'far Aku berkata kepada Abu Ja'far Ma aqallana Lau istama'na ala syatin ma afnainaha Dia mengatakan Alangkah sedikitnya jumlah kita ini, orang-orang Syiah. Alangkah sedikitnya jumlah kita. Kalau seandainya kita berkumpul berkumpul pada seekor kambing, misalnya kambing itu masih kelihatan. Masih belum tertutupi, saking sedikitnya. Dia menggambarkan sedikitnya pengikut Syiah. Maka berkata Muhammad Al-Baqir yani mereka menisbahkan kepada Muhammad Al-Baqir ala uhaddithuka bi'ajam min dhalik maukah aku beritakan padamu dengan sesuatu yang lebih mengherankan dari itu al-muhajirun wal ansar dhahabu illa thalatha orang-orang muhajirin dan ansor mereka telah pergi maksudnya mereka telah murtad mereka telah kafir sambil mengisyaratkan tangannya kecuali tiga orang kecuali tiga orang disebutkan dalam kitabnya Al-Kafi jadi dua halaman 244 juga disebutkan dalam kitab uh, eh, al kishy Rijalul kishy pada halaman 7 dan Biharul Anwar dan diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bahwa ia mengatakan kanan nasu ahla riddatin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathah manusia menjadi orang-orang murtad setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tiga orang. Lalu aku bertanya, wa manistarasa siapa tiga orang itu? Maka ia menjawab Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Rahmatullahi wa barakatuhu alaih. Jadi manusia menjadi orang-orang murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tiga yang selamat dari kemurtadan. Siapa tadi? Hah? Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Jadi Ali bin Abi Thalib gimana? Hah? Murtad juga dong berarti. Iya kan? Murtad juga. Gak disebutkan dalam tiga orang ini. Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali. Kemana? Hanya tiga ini yang disebutkan. Nah, mereka biasanya mentakwilkan oh itu selain selain ahlul bait. Padahal dari ahlul bait pun ada yang kafir. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Abu Lahab, Abu Talib masih dalam keadaan kafir. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Al-Kafi, Ar-Rawdah min Al-Kafi. Pada jilid yang ke-12, halaman 321 hingga 322. Juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi lamma qubida sara an-nas kulluhum ahla jahiliyatin illa arba'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat semua manusia kembali ke zaman jahiliyahnya. Jadi kafir kecuali empat. Nah, di sini riwayat menyebutkan tambahan empat. Tadi tiga, sekarang jadi empat. Yaitu Ali, dimasukkan Ali bin Abi Thalib. Al-Miqdad, Nur Aswad, Salman, dan Abu Dhar. Lalu aku bertanya, lalu Ammar, Ammar gimana? Ammar bin Yasir. Faqala in kunta turidul ladina lam yadkhulhum syai'un fahaulai thalatha. Kalau engkau memaksudkan bahwa mereka-mereka yang tidak ada satupun penyakit pada mereka, maka tiga orang ini. Tadi bilang empat, terus dibilang tiga. Amar bin Yasir tidak dimasukkan. Al-Hasan wal Husain tidak termasuk. Apalagi yang lainnya. Mereka juga meriwayatkan disebutkan dalam kitab Al-Amali Syekh Saduq pada halaman 726. Mereka meriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada Kumbur Kumbur yakni pelayannya. Wahai Kumbur, abshir wa bashir wastabshir. Falaqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa ala ummatihi sakhitun illa syiah. Wahai kumbur, bergembiralah dan sampaikan berita gembira ini kepada yang lain. Sungguh telah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau murka kepada umatnya kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Lalu mereka menafsirkan Syiah maksudnya mereka yang dianggap sebagai pencinta Ahlul Bait. Nah, Diterangkan oleh Al-Majlisi dalam Hakul Yaqin bahwa Maula Ali ibn Al-Husain mengatakan kepadanya, "Li 'alaika haqqul khidmah, fa akhbirni an Abi Bakr wa Umar." Sesungguhnya aku memiliki tugas kepadamu untuk memberikan pelayanan kepadamu. Tolong beritakan kepadaku tentang siapa Abu Bakar dan Umar maka dia mengatakan innahuma kana kafirain alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha sesungguhnya keduanya itu kafir siapa yang mencintai keduanya maka dia juga kafir antum cinta kepada Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab antum semua kafir menurut Syiah antum semua murtad menurut Syiah Kalau ada yang mengatakan patukan. Kadang-kadang ada syiah kok sholat di belakang kita. Itu taqiyah. Ya. Kadang-kadang mereka sholat di belakang ahlu sunnah. Mereka tidak menghalalkan. Tapi mereka melakukan itu karena taqiyah. Dan taqiyah di negeri ahlu sunnah hukumnya wajib Disebutkan dalam tafsir Al-Qummi. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'anil fahsya'i wal wal baghi." Dan Allah melarang dari al-fahsya, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan kemungkaran, wal baghi dan menolak kebenaran. Allah melarang dari tiga ini, al-fahsya wal munkar wal baghi. Kata mereka, Al-fahsya yang dimaksud Abu Bakar. Wal munkar adalah Umar, wal baghi adalah Utsman. Penafsiran apa ini? Hah? Al-fahsya ditafsirkan Abu Bakar Siddiq la haula wala quwwata illa billah. Bahkan disebutkan dalam kitab mereka Miftahul Jinan disebutkan doa dalam doa tersebut mereka menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, ini doa mereka ya bukan saya yang berdoa ini lalu dia menyebutkan awwal an sanamai quraish wajibtaihima wa taghutaihima wa ibnataihima laknatlah dua patung quraish dan keduanya adalah jibet, keduanya adalah togut dan dua anak perempuannya. Yang mereka maksudkan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar dan kedua anaknya yang dimaksud adalah kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Hafsah. Laknatullah ala Rafidah qatalahumullah qatalahumullah pada hari Ashura, pada hari-hari Ashura, itu mereka membuat acara datangkan anjing anjing ini diberi nama Umar lalu kemudian dalam acara tersebut mereka pun me mengejar anjing tersebut lalu melemparnya dan memukulnya dengan tongkat. Jadi ada yang melempar dengan batu, ada yang memukul dengan tongkatnya sampai anjing itu mati dengan keyakinan bahwa itu adalah Abu Bakar. Itu adalah Umar. Alangkah bodohnya mereka. Hah? Mereka menyiksa anjing dibilang Umar. Umar radhiyallahu taala anhu telah beristirahat, telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah Azza wa Jal. Yang kalian siksa itu adalah seekor anjing. Wahai anjing-anjing Rafidah. Mereka anjing-anjing. Lalu mereka menisbahkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu mereka mendatangkan sakhlah. Sakhlah itu uh, anak kambing. Anak kambing dari jenis abdaan atau dari jenis al Anak kambing dari domba, anak kambing kambing biasa itu kambing kacang itu disebut sakhlah. Mereka membawa sakhlah. Lalu mereka menamai sakhlah ini Aisyah. Dengan keyakinan bahwa itu adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan? Bulunya itu dicabut-cabut. Ya, ini tujuan mereka dalam menyiksa Aisyah. Dengan keyakinan itu adalah Aisyah. majani, orang-orang gila ini orang. Orang-orang Syiah Rafidhah ini. Jadi mereka mencabut bulunya lalu kemudian mereka memukul uh, kambing itu dengan sepatu-sepatu mereka sampai anak kambing itu mati. Nah, kata Khomeini Ketika dia merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan dalam Al-Wasiyah As-Siyasiyah pada halaman 23 dia mengatakan wa ana az'um bi jur'ah bi jamaahirihi al-milyuniyah fi al-'asr ar أفضل من أهل الحجاز في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم Aku menyangka dengan penuh keberanian bahwa masyarakat Iran ya dengan jumlahnya yang jutaan ini pada masa sekarang ini itu lebih afdol daripada penduduk Hijaz yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah caci maki terhadap para sahabat, cercaan, penghinaan ya. adalah hal yang masyhur dari kalangan Syiah. Hal yang masyhur, tidak perlu diragukan. Dan yang paling utama yang selalu menjadi sasaran mereka adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara mereka yang sering jadi sasaran tembak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Beliau 3-4 tahun bersama Nabi alaihi salatu masuk Islam dalam peristiwa perang Khaybar. Tidak lama beliau bersama Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau ilmu yang banyak. Hal ini disebabkan karena beliau ketika masuk Islam beliau fokus menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela berlapar-lapar diri karena beliau tidak mencari nafkah. Menuntut ilmu, jadi santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di antara para sahabat dari kaum muhajirin mereka tersibukkan dengan dagang. Dari kaum ansor mereka sibuk dengan cocok tanam. Sementara Abu Hurairah menjadi ahlus sufa Tinggal di masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menghafal apa yang tidak dihafal oleh para sahabat yang lain. Kalau para sahabat yang lain mereka mengatur waktu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an sehari kalau hari ini datang ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bergantian dengan seorang Ansar. Hari ini beliau ngaji, orang Ansar ini yang berdagang. Keesokan harinya gantian orang Ansar yang menimba ilmu kepada Nabi alaihi salatu wasallam Umar bin Khattab yang bekerja terus setiap hari demikian tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala terus mulazamah kepada Rasulullah alaihi wassalam. Wajar kalau beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi wassalam. Ada satu kitab khusus dikarang oleh seorang yang bernama Abdul Husain. Namanya Abdul Husain. Nama syirik. Budaknya Husain hambanya Husain. Nama seorang muslim itu kalau disebut abdu harus dinisbahkan kepada salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdul Husain. Dia membahas tentang Abu Hurairah. Khusus, kita khusus pembahasan tentang Abu Hurairah. Gak ada kerjaan ini orang. Sampai nulis tentang Abu Hurairah mendatangkan riwayat-riwayat palsu, kisah-kisah yang tidak ada kejelasannya, keabsahannya, sampai pada kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu kafir, bahkan telah difonis menjadi penghuni neraka. Itu kita ini. Para ulama telah membantahnya. Nah, sampai seperti itu. Kenapa mereka selalu menyinggung tentang Abu Hurairah? Abu Hurairah paling banyak meracikan hadis. Kalau Abu Hurairah berhasil dijatuhkan, kredibilitasnya di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka ragu terhadap hadis Abu Hurairah. Berapa persen dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibuang? Akan ditolak. Dan itu akan menyusul sahabat-sahabat yang lain. Mereka menyebarkan fitnah bahwa disebutkan dalam uh, syarah Nahjul Balaghah karya Ibnu Abil Hadid. Ibnu Abil Hadid ini seorang yang berpemikiran Mu'tazilah Syiah Rafidhah. Di situ dia mengada-adakan kisah memalsukan sebuah cerita bahwa di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma Muawiyah membentuk sebuah lembaga membentuk sebuah lembaga. Lembaga pemalsuan hadis. Dia ada lembaganya. Di situ beranggotakan dari kalangan para sahabat dan tabi'in katanya. Di antara sahabat Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dari kalangan tabi'in seperti uh, Ibn Shihab, Az-Zuhri. Jadi dianggap bahwa para sahabat ini membuat lembaga pemalsuan hadis untuk mencetak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu pandai mereka yang mengelabui kaum muslimin, memutarbalikkan fakta. Kalau kita kembali kepada ilmu hadis, ilmu yang diajarkan oleh ahlus sunnah dalam meneliti hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu yang sangat ketat yang tidak dimiliki oleh kaum Syiah. Kaum Syiah Rafidah. Mereka tidak memiliki ilmu hadis seperti kaum muslimin ahlus sunnah. Seorang ingin mengetahui ilmu hadis, pertama belajar dulu, belajar istilah dulu, belajar mustalahul hadis, belajar Baiquniyah, Baitul Hadis dan yang semisalnya, Muqaddamah Ibn Salah dan seterusnya. Selesai belajar, maka masuki jenjang berikutnya. Belajar tentang ilmu rijal. Mengenal perawi-perawi hadis, belajar tentang ilmu ilal, ilmu jarah wa ta'dil. Kapan jarah itu diterima, kapan ditolak? Ta'dil itu dari mana? Apa syarat-syarat orang yang berhak untuk memberi rekomendasi? Ini semua dibahas. Dengan persyaratan yang luar biasa ketatnya. Ketika seorang hendak mengetahui tentang satu hadis, tentang kesahihannya, para ulama berusaha mencari dan mengumpulkan jalur-jalurnya. Kata Ali bin al-Madini rahimahullah taala, "Al-babu idza lam tujma' turuqu, lam tatabayyan 'illatu." Sebuah hadis kalau tidak dikumpulkan jalur-jalurnya, maka tidak ketahuan penyakit hadis yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, luar biasa kitab Sahih Al Imam Al-Bukhari ini ketika beliau menulis kitab ini lalu kemudian dihadapkan oleh para ahlu al-jarh wa ta'dil, imam-imam al-jarh wa ta'dil, para pengeritik hadis. Mereka yang menyaring, mereka yang memeriksa sampai kemudian keluar Sahihul Bukhari tersebar di tengah-tengah umat ini dalam keadaan mereka mengakui tentang kesahihan sahih Al-Imam Bukhari. Ada beberapa riwayat yang dikritik dan itu pun kebanyakan kebenaran kembali kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Umat mengakui tentang keabsahan Sahih Al-Bukhari. Demikian pula Sahih Imam Muslim. Ini melalui persyaratan ketat. Al-Imam Al-Bukhari ini pada masa hidupnya diuji oleh para ulama hadis. Para ulama hadis. Suatu ketika tatkala beliau datang ke Baghdad datang ke Baghdad Imam Bukhari sudah didengar oleh para ulama hadis di Baghdad bahwa kita akan kedatangan seorang yang dikenal dengan hafalan yang kuat yang bernama Muhammad bin Ismail yang berasal dari Bukhara. Maka berkumpul berkumpul para ulama. Ya. Bagaimana cara menguji Al-Imam Al-Bukhari? Maka mereka pun menetapkan bahwa kita harus menguji Al-Imam Al-Bukhari dengan cara mengumpulkan 100 hadis Al-Imam Al-Bukhari. Setiap muhaddis, satu muhaddis memegang 10 hadisnya Imam Bukhari. Tapi semua hadis-hadis ini dari hadis yang berjumlah 100 itu sudah dibolak-balik. Matan dan sanatnya sudah dibolak-balik. Sanat ini diletakkan di matan ini, matan ini diletakkan di sanat ini. Jadi satu hadis itu ada yang disebut sanat, ada yang disebut matan. Yang dimaksud sanat itu rantai perawi. Misalnya perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala حدثنا محمد بن مسلم القعنبي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ini namanya sanad silsilah rantai perawi sampai kepada sahabat sampai kepada Rasul. Adapun matan yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya matan. Nah, sanat ini itu dimasukkan ke matan ini. Yang matan ini dimasukkan ke sanad ini. Ini ujian para imam terdahulu. Kalau kita kadang-kadang matannya pun sudah belepotan. Nah, gak bisa membaca dengan benar. Itu pun kalau bisa membaca dengan benar masih bingung. Yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Kalau mereka bukan hanya sampai di situ. Sahabat yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan dari sahabat siapa? Berapa orang? Yang meriwayatkan dari tabi'in berapa orang? Terus seperti itu sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Abu Daud atau An-Nasai atau yang lainnya. Nah, seratus hadis ini sudah disiapkan oleh para ahli hadis Baghdad untuk menjamu Al-Imam Al-Bukhari. Sayembara. Ya. Maka datanglah Al-Imam. Itu dikumpulkan masyarakat. Ya. Ini bukan konser. Bukan mengadakan konser. Datang Al-Imam Al-Bukhari. Masyarakat berkumpul. Duduklah Al-Imam Al-Bukhari. Duduklah para ahli hadis. Ya kami ingin membacakan kepadamu. Apakah ini benar hadismu? Maka majulah seorang ahlul hadis. Membaca sepuluh hadis Al-Imam Al-Bukhari. Membaca sepuluh hadis. Tapi hadis ini sudah terbolak-balik. Nah, apakah benar ini hadismu? Setiap dibacakan satu hadis, kata Imam Bukhari, la arifu. Saya nggak tahu itu hadis saya. Bacakan hadis yang kedua, oh, la arif. Saya nggak tahu. Hadis ketiga, hadis keempat, sepuluh hadis dalam keadaan Imam Bukhari mengatakan la a'rifuhu. Orang-orang awam yang hadir ketika itu mereka mengatakan, lah Imam Bukhari ternyata cuma segini ilmunya. Hadisnya sendiri nggak paham dia. Semua hadis yang dibacakan dia hanya mengatakan la a'rifuhu. Saya nggak tahu. Tapi ahlul hadis mulai memahami. oh, ini kayaknya ngerti nih Imam Bukhari. Ngerti kalau sedang dikerjai. Dibacakan lagi hadis kumpulan hadis yang kedua. Ahlul hadis yang kedua datang, bacakan 10 hadis. Imam Bukhari tidak melewati ucapan beliau dari mengatakan la a'rifu, saya nggak tahu. Sampai yang ketiga, keempat, sampai 10 ahlul hadis membaca masing-masing 10 hadis Imam Bukhari Imam Bukhari hanya mengatakan la a'rifuhu, saya nggak tahu. 100 hadis selesai. Nah. Namun setelah selesai pembacaan 100 hadis, maka beliau pun sambil mengarah kepada ahlul hadis yang pertama, dia mengatakan, "Hadis yang kamu baca yang pertama begini-begini, yang benar seperti ini." Yang kedua seperti ini yang kamu baca, yang benar seperti ini. Yang ketiga yang seperti ini kamu baca, yang benar seperti ini. Secara berurutan. Dari 1 sampai sepuluh berurutan. Kemudian dia menunjuk kepada ahlu hadis yang kedua, ketiga, keempat, keempat, sampai yang terakhir. Beliau menempatkan sanat kepada matanya, matan kepada sanatnya. Dibenarkan. Kata Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah, menukil dari gurunya Al-Bulqini, rahimahullah ta'ala. Yang menakjubkan bukan Al-Imam Al-Bukhari menghafal hadisnya. Wajar kalau dia menghafal hadisnya. Karena beliau seorang imam. Tapi beliau menghafal riwayat yang salah yang dibacakan oleh mereka. Riwayat yang salah itu dihafal oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Kita baru menghafal Arba'in Nawawiyah. Saya kira dipertanyakan kalau ada yang sudah hafal itu. Hah? Arba'in Nawawiyah. 42 hadis. Luar biasa. Jadi ini sekedar permisalan saja. Bagaimana para ulama itu sangat-sangat teliti dalam ilmu hadis. Sehingga kalau ada hadis yang para ulama sepakat tentang kesohihannya jangan dilakukan Atau misalnya mereka mengatakan hadis muttafaqun alaih. Disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Sudah jangan ragu, jangan ragu. Itu sudah melewati berbagai macam proses penyaringan. Ini ilmu hadis dari kalangan ahli sunnah. Anda melihat perpustakaan. Perpustakaan ahli sunnah. Kitab mustalah sendiri, kitab Ilal sendiri, kitab rijal sendiri. Kitab tarikh, tarajim, tabakat. Luar biasa. Peninggalan dari para ulama salaf untuk memelihara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika sebagian kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Mubarak ma hadhil ahaditsul masnu'ah. Bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis palsu yang banyak menyebar? Kata Imam Al-Bukhari, ta'isulah al jahabidah Itu akan dihadapi oleh para cendekia hadis. Jangan ragu. Sana banyak para ulama yang mereka hidup menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis-hadis ahlus sunnah. Bagaimana dengan hadis-hadis syiah? Hadis-hadis syiah. Kita baru belajar ilmu mustalahul hadis saja. Ya. Belajar al-ba'if misalnya atau belajar Nusatul nabab Terus buka kitab yang dianggap oleh kaum Syiah kitab yang paling sahih menurut mereka. Al-Kafi. Antum buka kitab itu. Waduh. Kok kitab sanatnya terputus? Kadang-kadang disebutkan an rajulin dari seseorang. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Kadang-kadang orang perawinya disebut perawinya disebut Zarara ibnu A'yan. Zarara ibnu A'yan. Diteliti dalam kitab rijal mereka. Jadi rijalnya Syiah ini yang masyhur itu hanya dua, rijal Kisyi, rijal Abtusi Dibuka di situ Zarara ibnu A'yan, loh Nasrani. Nasrani. Gimana meriwayatkan hadis dari seorang Nasrani? persyaratan seorang diterima hadisnya dia harus muslim. Nah ini menerima hadis dari seorang Nasrani. Ma'asyiral Ini agama Syiah. Makanya seorang dahulu pentolan Syiah yang ditokohkan dari kalangan Syiah bertobat. Dia bernama Al-Burqai. Setelah dia meninggalkan Syiah Rafidah, maka dia menulis sebuah kitab yang membantah kitab sahihnya mereka kitab Al-Kafi. Lalu dia beri judul Kasrus Sanam, menghancurkan berhala. Jadi kitab Al-Kafi dianggap berhala oleh kaum Rafidah. Lalu disebutkan satu persatu hadis. Hadis ini yang pertama dikomentari hadis ini mu'dal. Di dalam syaratnya ada dua perawi yang jatuh. Satu saja sudah tidak diterima. Apalagi dua. Disebutkan lagi terus riwayatnya seperti disebutkan hadis ini disebutkan rajul, seseorang, tidak tahu siapa orang ini Apakah dia kafir atau dia muslim, dia orang stres, gila atau orang sehat, nggak diketahui. Di kalangan ahlu sunnah, hadis yang datang dari seorang majhul atau mubham yang tidak diketahui siapa dia, tidak diterima, ditolak. Nah, bingungnya mereka membuat kitab yang menerangkan tentang ilmu mustalahul hadis. Sampai-sampai mereka itu menjiplak menjiplak habis kitab Muqaddam Al Ibn Salah. Ini kitab Muqaddam Al Ibn Salah, kitab Ahlus Sunnah. Kitab mustalahul hadis. Mereka tidak punya kitab mustalahul hadis. Mereka ambil Muqaddam Al Ibn Salah ini lalu tinggal dirubah siapa penulisnya. Dinisbahkan kepada mereka. Sungguh kasihan agama Rafidah tidak memiliki ilmu hadis. Lalu dari agama yang seperti ini, apakah kita akan mengambil riwayat dari mereka? Yang tujuan mereka adalah untuk merobohkan Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala beliau mengatakan, "Idza ra'aitum ahadan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang merendahkan satu orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah seorang zindiq yang berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق والذي أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah ini siapa kalau bukan para sahabat Rasul wa innama yuridun ayyujarihu syuhudana liyubtilu kitab wa sunnah sesungguhnya tujuan mereka adalah untuk mencerca saksi-saksi yang meriwayatkan agama ini untuk membatalkan Alkitab was Sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Cercaan lebih patut ditujukan kepada mereka dan mereka adalah orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq. Kalau antum mendengar dalam khutbah Jumat misalnya ada seseorang berceramah kemudian menjelek-jelekkan satu dari sahabat Rasul. Apakah dia merendahkan kedudukan Utsman bin Affan atau dia merendahkan kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan atau merendahkan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau para sahabat yang lain ketahuilah dia adalah seorang zindiq seorang zindiq wajib dihentikan dari khutbah merendahkan kedudukan para sahabat apa yang, bisa didengarkan dari orang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencerca satu pun dari para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi لو anfaqa ahadukum مثل Uhudin ذهبا ma balagha mudda ahadin wala nasifah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas. Tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat ketika mereka berinfak satu mut satu mut segini. Berinfak gandum satu mut atau bahkan tidak pula setengahnya, setengah mut Kalian berinfak sebesar gunung Uhud, seluruhnya dari emas, tidak akan bisa menyaingi infaknya para sahabat. Mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah merasakan suka dan duka bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Jadi cukup mengetahui seseorang merendahkan sahabat maka ragukan keislamannya. Ragukan keislamannya. Mungkin saja orang ini dari kalangan Syiah Rafidah atau orang yang terbawa sehingga harus segera untuk diberikan nasihat atau dia dari kalangan liberal atau dia dari kalangan orang-orang munafik yang hendak merusak Islam. Hati-hati. Buku-buku baik terjemahan atau tulisan dari kalangan orang Syiah itu banyak sekali yang mendiskreditkan para sahabat. Menyebar di toko-toko. Di Gramedia, di toko yang lainnya. Banyak sekali. Penerbit-penerbit dari kalangan Syiah yang wajib bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sembarangan melihat tertarik dengan judul bukunya namun tidak mau tahu ini dari penerbit siapa. Siapa yang menulisnya? Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama kita. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Gak boleh sembarangan. Asal baca buku. Dia pengen jadi kutu buku. Jadi kutunya buku. Tapi akhirnya dia tidak memilah-milah, asal membaca. Wah, ini bahaya, hati-hati. Nah, itu mereka akan menyusupkan. Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang menyeluruh pemahaman-pemahaman mereka. Mereka inginnya bahwa mazhab yang ada yang menisbatkan diri kepada Islam itu lima. Ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mereka juga ingin menambah satu madhab Ja'fari al-madhab Ja'fari katanya perbedaan antara ahlu sunnah dengan syiah hanya dalam permasalahan fikih siapa yang mengatakan demikian dalam permasalahan fikih permasalahan usul bahkan aslul usul yang terpenting dari rukun agama Allah subhanahu wa ta'ala ini syahadatnya saja sudah berbeda syahadat sudah berbeda jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ini kaum Syiah Rafidhah. Kemudian di antara prinsip busuknya kaum Syiah Rafidhah adalah keyakinan mereka tentang permasalahan taqiyah. At-taqiyah. Ini senjata ampuhnya kaum Syiah Rafidhah. Senjata ampuhnya kaum Syiah Rafidhah. yang dengan senjata taqiyah ini mereka berhasil menipu sekian banyak dari ahlus sunnah. Taqiyah itu adalah syiar mereka. Lalu apa yang dimaksud taqiyah? Diterangkan oleh tokoh syiah itu sendiri yang bernama Syekhul Mufid. Dia mengatakan, At-taqiyatu kitmanul haq wa satru al-i'tiqadi fih wa kitmanul mukhalifin wa tarku mudaharatihim bima yaqibu dararan fid din aw Taqiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran, menyimpan keyakinan di hadapan orang-orang yang berselisih dengannya dan meninggalkan untuk transparan menampakkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan agama dan dunianya. Di dalam Islam ada yang dikenal taqiyah. Namun taqiyah dalam Islam itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti dalam kondisi darurat. Dalam kondisi terpaksa. Mukrah. Dalam kondisi mukrah ketika seorang hidup di negara kafir atau diancam. Kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekafiran maka kamu akan dibunuh maka di sini diperbolehkan seseorang melafazkan kekafiran dengan syarat hatinya harus tetap tenang dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang itu dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Seperti yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi dalam kondisi tertentu لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوه منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه Kaum mukminin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka yang loyal kepada mereka. Barang siapa yang melakukan itu maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Kecuali tattaqu minhum tuqah, kata para ulama, yaitu dalam kondisi terpaksa dikhawatirkan akan menyebabkan engkau kehilangan nyawa di hadapan orang-orang kafir, maka diperbolehkan. Ini keyakinan kaum muslimin. Akan tetapi Seseorang yang dalam kondisi mukrah pun terpaksa ketika dia memberanikan diri untuk tetap mengucapkan kebenaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam uh, Ahmad rahimahullah taala. imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa pada Eh, saat seseorang dalam kondisi terpaksa maka diperbolehkan seorang mengucapkan kalimat kekufuran namun ketika dia bersabar untuk menampakkan al-haq maka itu lebih afdal, lebih utama. Dan itu pun di hadapan orang-orang kafir bukan di negeri kaum muslimin. Kata Muad bin Jabal, demikian pula Mujahid كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين أما اليوم فقد أعز الله المسلمين Adapun taqiyah itu pada masa-masa di awal-awal Islam sebelum ada kekuatan kaum muslimin. Adapun pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kaum muslimin. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Munzir rahimahullah Afan Ibnu Battal rahimahullah beliau mengatakan wa ajma'u ala man ukriha ala al-kufri wa ikhtar al qatl annahu a'zamu ajran 'inda Allah. Para ulama sepakat siapa yang dipaksa untuk melakukan kekafiran lalu dia tetap memilih mending dibunuh daripada mengucapkan kekafiran. Maka itu lebih besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kaum muslimin bahwa taqiyah itu dalam kondisi-kondisi terpaksa. Namun taqiyah menurut Syiah tidak demikian. Taqiyah menurut Syiah seseorang berdusta di hadapan kaum muslimin itu adalah hal yang sangat dianjurkan dan disyariatkan bahkan termasuk di antara kewajiban di dalam agama ini. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari-nya kaum Syiah Rafidah, Kitabul Kafi, riwayat mereka mengatakan la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Disebutkan oleh Ibnu Babawai Al-Qummi dalam kitab Al-I'tiqadat halaman 114. Dia mengatakan i'tiqaduna fit taqiyah annaha wajibah man tarakaha bimanzilati man taraka shalah keyakinan kami tentang taqiyah adalah wajib barang siapa yang meninggalkan taqiyah sama kedudukannya seperti meninggalkan salat dan juga mereka meruatkan dari as-sadiq mengatakan lau qultu anna tarikat taqiyati katarikis salah lakuntu sadiqan Kalau seandainya aku mengatakan orang yang meninggalkan beramal dengan taqiyah seperti meninggalkan salat, maka aku jujur dengan ucapan itu. Bahkan mereka menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan tarikut taqiyati katarikis salat. Orang yang meninggalkan taqiyah itu seperti orang yang meninggalkan salat. Bahkan mereka mengatakan bahwa taqiyah itu 9 per 10 jadi 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyah. Disebutkan dalam kitab Usulul Kafi dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan, "Inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah wa la dina liman la taqiyata lah." Sesungguhnya 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi harus berdusta. Ya, kalau ingin sempurna keimananmu, jadilah seorang pendusta besar. Bersaing dengan Dajjal. Ini keyakinan Syiah Rafidah. Disebutkan oleh Ibnu Babawai dalam kitabnya Al-I'tiqadat. Dia mengatakan wattaqiyatu wajibatun la yajuzu raf'uha ila an yakhrujal qa'im. Taqiyah itu hukumnya wajib, tidak boleh diangkat hukum ini hingga keluarnya Al-Qaim. Al-Qaim yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi. Al-Qaim yang dimaksud Imam Mahdinya mereka. Jadi Imam 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, mereka sebut Murtaba. Yang kedua Al-Hasan bin Ali, yang mereka sebut Az-Zaki. Yang ketiga Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum yang mereka sebut sayyidus syuhada. Yang keempat Ali bin Al-Husain, anaknya Al-Husain. Jadi setelah Husain seluruh imam-imam yang ditetapkan oleh Syiah Rafidhah dari keturunan Husain. Tidak ada yang dari keturunan Hasan. Ini juga bermasalah. Tidak ada yang dari keturunan Al-Hasan. Seluruhnya dari Al-Husain, Zainul Abidin, yang kelima Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh Musa bin Ja'far Al-Kazim. Yang kedelapan Ali bin Musa Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang kesepuluh Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Tidak ada kaitannya dengan saya. Itu gelar yang mereka sebut. Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Yang kedua belas Abdul Qasim Muhammad Ibnul Hasan yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi Al-Qaim Al-Hujjah yang anehnya anehnya dalam sejarah yang menerangkan tentang biografi imam yang ke-11 ini Al-Hasan bin Ali Al-Askari tidak diketahui punya keturunan tidak diketahui jadi imam yang ke-12 ini karya mereka sendiri. Dongeng yang berasal dari mereka. Tidak dikenal bahwa dia Al-Hasan bin Ali Al-Askari ini punya anak yang bernama Muhammad al Hasan. Tidak ada. Mayoritas kitab-kitab Syiah menjelaskan itu. Nah, tapi kata mereka ada, tapi goib. Ada goib. Sembunyi. Dari awal itu sudah sembunyi. Sekarang gak metu-metu. Gak keluar-keluar. Gak muncul. Nah, makanya mereka tunggu terus ya. Bisa saja nanti mereka uh, membuat skenario. Wah ini kita angkat jadi Imam Mahdi. Kamu masuk di lubang itu. Nanti kamu keluar. Wah Imam Mahdi. Nah. Ya. Ini agama Rafidah agama dongeng. Ya. Agama yang tidak ada kejelasannya. Ma'asyarat ikhwah rahimakumullah. Jadi taqiyah itu terus diamalkan sampai kapan? Sampai keluarnya Imam Mahdi menurut mereka. Faman tarakaha qabla khuruji faqad kharaja Siapa yang meninggalkan beramal dengan taqiyah sebelum keluarnya Imam Mahdi mereka, maka dia keluar dari agama Allah. Jadi bahaya kalau tidak bertakiyah. Harus bertakia. Wa Allah wa rasulahu wal a'immah. Dan dia telah menyelisih Allah, Rasulnya dan para imam. Oleh karena itu, disebutkan dalam Rijal Al-Kishi, perkataan Abu Abdullah Ja'far Sadiq. Dia mengatakan, Inna ahlu baitin sadiqun, la nakhlu min kadzab yakribu alaina. Kami ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlul bait adalah orang-orang yang jujur. Jujur. Ja'far As-Sadiq itu seorang di antara imam ahlus sunnah. Imam Malik belajar kepada Ja'far as Akan tetapi kami di sekitar kami itu tidak terlepas dari para pendusta yang berdusta dengan mengatasnamakan kami. Fayasqutu sidquna bikadibihi alaina 'indan nas sehingga gugur kejujuran kami disebabkan karena dustanya para pendusta itu di tengah-tengah manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqal bariyati lahjah wa kana Husain ma yakdzibu alaihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur. Akan tetapi Musailamah yang berdusta mengatasnamakan dirinya sebagai nabi. Wa kana Amirul Mukminin asdaq man bar man bara Allahu min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat jujur dari yang diciptakan Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alladhi yaghdibu alaihi Abdullah bin Saba la'anahu Allah. Tapi yang berdusta atas namanya adalah Abdullah bin Saba. Demikian pula Abu Abdillah Al-Husain bin Ali. Beliau adalah orang yang jujur, tapi diuji dengan munculnya seorang pendusta besar yang bernama Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mengaku sebagai nabi dan beliau menyebutkan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, "Inna la nakhlu min kadzabin yakdzibu alaina." Kami ini selalu dikitari oleh orang-orang yang berdusta, yang berdusta dengan mengatasnamakan kami ahlul bait. Ya sudah, ini keterangan dari Ja'far Sari, bahwa begitu banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada ahlul bait mereka mengaku dekat dengan ahlul bait, imam-imam dari kalangan ahlul bait. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan dengan mengatasnamakan ahlul bait dengan tujuan adalah merusak Islam, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ahlul bait bukanlah musuh para sahabat. Hubungan antara para sahabat dengan ahlul bait itu sangat dekat. Dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat hubungan di antara mereka. Di antara ahlul bait ada yang memberi nama anaknya dengan nama Umar, dengan nama Abu Bakar, dengan nama Aisyah. Rasulullah taala menunjukkan kecintaan mereka. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini uh, beberapa hal yang penting dan masih banyak lagi hal-hal yang belum kita bahas tentang keyakinan Syiah. Kita belum berbicara tentang syiriknya kaum Syiah Kita belum berbicara tentang keyakinan Syiah Ar-Raj'ah, keyakinan Syiah Al-Bada. Tentang kemaksuman para imam, ucapan-ucapan mereka. Demikian pula dalam perkara-perkara furu' yang sangat jauh berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dalam permasalahan nikahul mut'ah atau yang semisalnya masih banyak yang belum kita bahas. Namun semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita yang singkat di hari ini cukup bagi kita insyaallah taala semoga Allah Subhanahu Wa taala memberi tambahan ilmu kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah azza wajal semakin memahamkan kepada kita kebenaran bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah dengan Al-Qur'anul Karim datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya dan datang dari para sahabat Rasul tanpa melalui jalur para sahabat pastikan bahwa itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan. Karena merekalah yang menukilkan agama ini sampai kepada kita. Tidak melalui jalur para sahabat, tidak akan mungkin seorang berjalan di atas Islam yang sahih. Sampai di sini insyaallah. Eh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita. Apabila ada yang datang dari Allah Azza wa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين